Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sampai pada Poin yang ketiga dari pembahasan Al-Quranul Karim Nuzulul Quran ibtidai wasababi Turunnya Al-Quran baik bersifat ibtidai maupun sababi Yang kesimu nuzulul Quran ila kismain Turunnya Al-Quran ada dua cara. Al-qismul awal ibtidai wa huwa ma lam yataqaddam nuzuluhu sababun yaqtadihi wa huwa ghalibu ayatil Qur'an. Yang dimaksud dengan ibtidai adalah yaitu yang tidak didahului dengan sebab mengharuskan turunnya ayat tersebut. Dan ini terjadi pada kebanyakan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa minhu qauluhu ta'ala wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara contohnya adalah ayat yang ke-75 dari surat At-Taubah dan di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala apabila datang kepada kami keutamaan Allah, rizki dari Allah, maka sungguh kami akan banyak bersedekah dan sungguh kami akan menjadi orang yang soleh. al-ayat fa innaha nazalat ibtida'an fi bayan hali ba'dhi al-munafiqin. Ayat ini turun ibtidai turun tanpa sebab yang menjadikan ayat ini turun atau tidak ada sabab nuzulnya tetapi turun begitu saja menjelaskan keadaan sebagian orang-orang munafik ya di mana mereka mengucapkan kepada Allah ya kalau diberikan rizki yang luas maka mereka akan banyak bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh wa amma sedangkan kisah mashtahara min annaha nazalat fi tha'labah bahwa ayat ini turun kepada Sa'labah bin Hatib ya kisah yang terkenal yang masyhur tentang Sa'labah bin Hatib fi qissatin tawilah dalam kisah yang panjang zakaraha katsirun minal mufassirin di mana banyak disebutkan oleh para mufassirin kisahnya Sa'labah bin Hatib ini Wa rawajaha kathirun minal wu'ad Digunakan juga, dilariskan juga oleh banyak dari para penasehat Orang-orang yang ahli kisah Fadha'ifun la sihhata lahu Kisah ini lemah, dhaif Dan tidak ada kesahihannya di dalam kisah ini Tidak benar kisah ini. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ya kisah yang disebutkan tentang Sa'labah bin Hatib yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk didoakan diberikan harta yang sangat banyak ya. Kemudian Nabi menasihatinya dengan mengatakan ya harta sedikit yang ditunaikan syukurnya itu lebih baik daripada harta yang banyak namun tidak ditunaikan syukurnya. Namun Hatib tetap ya e, meminta kepada Nabi untuk diberikan harta yang banyak dan kemudian didoakan. Dan ternyata kemudian tidak mampu bersyukur ya sehingga tatkala datang kepada Nabi untuk bertaubat pun tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai pun di zaman setelahnya di Khalifah Abu Bakar, Umar ya, beliau pun tetap tidak diterima sedekahnya sampai kemudian beliau wafat. Ini kisah yang doif Kisah yang lemah Tidak benar itu dinisbatkan Kepada sahabat Hatib Sa'labah eh, bin Hatib Ya radhiyallahu anhu Ikhwani wa akhwati fillah azan ya Allah wa Ya sehingga kalau Kisah ini benar Maka ini menjadi sebab bahwa ayat ini bukan ibtidai Tapi ini sababi Ya karena ada sebabnya Untuk turunnya ayat ini Namun tidak ya bukan untuk Hatib bin Sa'labah atau Sa'labah bin Hatib ya bukan karena kisahnya adalah kisah yang lemah ya kisah yang dhaif Ikhwani fillah azan Allah wa iyyakum ini satu faedah ya ketika antum nanti dapati kisah ini antum pelajari kisah ini antum tahu ini ternyata hadisnya lemah hadisnya dhaif atau antum dapati seorang yang menceritakan kisah ini antum bisa ingatkan itu hadisnya lemah gitu ya ya karena ada banyak kejanggalan seorang sahabat yang kemudian ketika bertobat tidak diterima, ya bagaimana ada tobat yang tidak diterima? Tidak mungkin, semua tobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dosa sebesar apapun. Ya, sampai di zamannya Abu Bakar, Umar, sedekahnya tidak diterima oleh para khalifah tersebut ini mungkar. Dia ya, ceritanya sungguh bertentangan dengan dengan syarak kita. Al-qismu ats-tsani sababi yang kedua adalah sababi. Wa huwa ma taqaddama nuzuluhu sababun yaqtadihi, yaitu yang didahului sebelum turunnya itu sebab yang mengharuskan turunnya ayat tersebut. Sebab ya, yang disebut dengan sebab ada beberapa. Yang pertama, alif. Imma soal yujibullahu anhu yang disebut dengan ayat yang sababi adalah ayat yang turun karena ada sebab di antara sebab tersebut karena adanya pertanyaan. Kemudian Allah menjawab pertanyaan tersebut dengan menurunkan ayat. Contohnya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ahillah, tentang hilal. Bulan sabit Kul hiya mawaqitu wal itu adalah waktu-waktu untuk ya manusia dan untuk haji. Au hadithah waqa'at tahtaju ila bayan wa tahdhir. Contoh sebab yang lain sehingga dinamakan sababi, sebab turunnya ayat adalah karena adanya hadithah, adanya kejadian. Waqa'at yang terjadi tahtaju ila bayan wa tahdhir yang membutuhkan penjelasan dan peringatan. Mislu wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Seperti turunnya ayat dan jika kalian jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka sungguh mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya bermain-main dan kami sendau gurau nazalata fi rajulin minal munafiqin. Ayat ini turun pada seorang munafik. Qala fi ghazwati Tabuk fi majlis ia mengatakan dalam sebuah majlis pada perang Tabuk ma ra'aina misla qurra'ina haula arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbanu 'inda liqa' yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ketika seorang munafik dalam sebuah perkumpulan, ketika dalam satu majlis ia mengatakan, sungguh kita tidak melihat seperti para kurok kita ini. Mereka adalah orang yang suka makan, arqabu butunan, tukang makan. Wala akdabu al-sunan, orang yang paling dusta lisannya wala ajban 'inda liqa, orang yang paling takut ketika bertemu dengan musuh. Siapa yang disifati seorang munafik ini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya wal iyadu billah. Fabalagha dzalika Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an. Sampailah perkataan ini kepada Rasulullah sehingga kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an Fajar rojul ya'tadir ilan Nabi SAW alaihi wasallam maka orang yang mengucapkan tersebut si munafik tersebut datang kepada Nabi menyampaikan udurnya dengan mengatakan nakhudu wa nal'ab kami sekedar main-main kami sendau gurau fayujibuhu maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian ya merendahkan, kalian menghina, kalian bermain-main, kalian bersenda gurau. Ini contoh sebab yang kedua. Sebab yang pertama menjawab satu pertanyaan, sebab yang kedua karena satu kejadian kemudian Allah menjelaskan atau memberikan peringatan dari kejadian tersebut. Yang ketiga, au fi'lun waqi' yahtaju ila ma'rifati hukmihi atau sebuah kejadian yang membutuhkan untuk mengetahui hukum dari apa yang ada dalam kejadian tersebut mislu qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum innallaha sami'un basir Allah telah mendengar perkataan wanita yang ya mujadilah yang berjidal yang sedang berdialog denganmu tentang suaminya dan ia syakwa, ia mengeluh kepada Allah dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka turun ayat ini. Kenapa? Karena kejadian tersebut ya kemudian langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allahu ayyakum. Kenapa para ulama sampai mendudukkan ya permasalahan sampai seperti ini? Ada ayat yang ibtidai, ada ayat yang sababi. Kenapa? Sehingga tidak salah di dalam menafsirkan. Ya, tidak salah ketika sedang menafsirkan. Ya, mengira bahwa ini punya sebab, ya ini turun karena ini, padahal tidak demikian. Yang lebih gamblang contoh tadi yang ya kisahnya Sa'labah bin Hatib. Ternyata itu hadisnya dhaif gitu ya. Dan permasalahan-permasalahan ini semuanya ya usul yang kita pelajari kali ini benar-benar mendudukkan ilmu tafsir pada tempatnya. Benar-benar dikuatkan sehingga tidak ada keguncangan ketika antum semuanya berhadapan dengan ya berbagai macam pemikiran ya kerusakan-kerusakan di dalam menafsirkan ya penyimpangan-penyimpangan dalam tafsir banyak sekali antum dapati di luar sana ya mereka-mereka yang pelajari tafsir dengan ilmu-ilmu dari barat ya mereka yang menimba Islam dari Eropa, dari barat, dari ya luar sehingga pulang dengan keadaan ya semua dibolak-balik Ya kalau antum dengar dari mereka semua ya urusan tafsir semua dibolak-balik, tidak ada yang tidak boleh, semuanya jadi boleh. Ya, tidak ada yang salah semuanya benar. Ya, dibolak-balik oleh mereka semuanya. Ya, makanya kalau antum tahu ini semuanya benar antum fahami Allah antum bisa selamat. Ketika berhadapan dengan mereka, berjumpa dengan mereka, antum bisa tetap sabat ya, tegak tegar di atas kebenaran ini. Ya ikhwani fillah Azanillahu Allah wa iyyakum. Selanjutnya fawaid ma'rifati asbabi an-nuzul. Faedah-faedah mengetahui asbab nuzul. Ma'rifatu asbabin nuzul muhimmah jiddan. Mengetahui sebab turunnya ayat turunnya Al-Quran, turunnya surat adalah perkara yang sangat penting. Li'annaha tu'addi ila fawaida kathiratan minha. Karena akan sampai pada faedah-faedah yang sangat banyak. Di antaranya, faedah mengetahui asbab nuzul bayan annal Quran nazala minallahi ta'ala. Penjelasan bahwa Al-Quran turun dari Allah subhanahu wa ta'ala لأن النبي Nabi الله عليه وسلم يسأل عن الشيء Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu, fa yatawaqqaf 'anil jawab ahyanan. Kemudian Nabi berhenti untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kadang-kadang seperti itu. Ini menunjukkan apa bahwa itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala hatta yanzila alaihi wahyu sampai turunnya wahyu kepada nabi au yakhfal amru alwaqi fayanzilul wahyu mubayyinan lahu atau terkadang tidak nampak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang sedang dihadapi maka kemudian Allah menurunkan wahyu menjelaskan perkara tersebut Misalu al-awwal contoh yang pertama Tatkala Nabi SAW ditanya dan kemudian tawakuf, kemudian turun ayat menjelaskan pertanyaan tersebut. وَيَسْأَلُونَكَ anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, tentang nyawa, arwah. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh adalah urusan Allah. وَمَا min مِنَ ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan kepada kalian ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Ya, ikhwani fillah, azanillahu kita tahu ilmu Allah Subhanahu wa taala kalau ditulis dengan ya tintanya adalah air lautan semuanya, ya ditambah lagi dengan bolpennya, penanya itu adalah semua dahan-dahan, semua ranting yang ada. Maka tidak habis ilmu Allah kalaupun ditambahkan sedemikian lagi, maka tidak habis ilmu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ilmu kita? Sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka ini tawaduknya seorang talibul ilm ya, tawaduknya seorang alim selalu memiliki sifat apa? Sifat tawaduk sebanyak apapun ilmu yang didapat, sepintar apapun, sehebat apapun. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sungguh kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya hanya sedikit, tidak boleh sombong. Fa fi sahih al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan minal yahud qala ya Abul Qasim marruh di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud seorang dari Yahudi datang kepada Nabi wahai Abul Qasim maksudnya adalah nama lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marruh apa itu ruh apa itu nyawa fasakata Nabi diam wa filafat faamsak Nabi menahan tidak menjawab falam yarudda alaihim syai'an maka Nabi tidak menjawab mereka sedikit pun fa'alimtu annahu yuha ilaihi maka aku mendapati aku tahu bahwa Nabi sedang mendapatkan wahyu ini kata Ibnu Mas'ud yang menceritakan kisah ini ya fakumtu maqami maka aku pun segera berdiri falam nazalal wahyu ketika wahyu turun qal wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi katakan wahai Muhammad bahwa roh nyawa itu adalah urusan Tuhanku ini jawabannya ya karena roh adalah termasuk perkara ghaib yang tidak nampak tidak kelihatan tidak bisa diraba ya sehingga itu adalah perkara yang ghaib dan kita beriman ada roh dalam jasad kita kalau tidak ada ya sudah sudah mati Ya maka kita beriman walaupun tidak nampak. Ya maka jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulir ruhu min amri rabbi." Katakan bahwa roh adalah urusan Tuhanku. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua. Ya, poin yang kedua tadi adalah ketika ya satu perkara yang belum jelas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah menurunkan sebagai penjelas. Qauluhu ta'ala yakuluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Orang-orang munafik mereka mengatakan, tatkala kita nanti kembali ke Madinah, maka sungguh orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. في صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mendengar langsung ucapan pemimpinnya munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul dia mengatakan ucapan ini yuridu annahu al-aaz wa Rasulullah SAW wa ashabuhul azal maksud ya si munafik ini adalah bahwa yang mulia itu adalah dia orang-orang munafik sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya itu yang hina yang rendah fa akhbara Zaid ammahu bidzalik maka Zaid bin Arqam segera mengabarkan kepada pamannya sehingga sampai kabarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan maka Zaid dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima sami' kemudian Zaid pun mengabarkan apa yang ia dengar ثم أرسل إلى عبد الله bin Ubay wa ashabihi maka kemudian Nabi mengutus utusan datang kepada Abdullah bin Ubay dan ya orang-orang munafik yang lain fahalafu maqalu mereka bersumpah mereka tidak mengucapkan fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kemudian Nabi SAW membenarkan ya fa anzalallahu tasdiqu Zaid fi hadil ayah dua berita yang bertentangan antara pengakuan Zaid ya bin Arqam dengan si Ra'as ya, raisnya munafik ini pemimpin Munafik ini mengatakan tidak, tidak mengucapkan. Maka Allah menurunkan ayat yang membenarkan tentang perkataan Zaid fastabanal amru li Rasulillah SAW maka kemudian perkaranya menjadi jelas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum ini ya muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang munafik ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui satu persatu siapa orang-orang munafik. Tahu persis siapa orang-orang munafik. Dan kemudian dikabarkan kepada sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman. Ya, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang munafik dikabarkan kepada Hudzaifah satu persatu, namanya, bapaknya, kabilahnya semua dan dihafalkan semuanya oleh Hudzaifah bin Yaman. Maka ketika mendengar tersebut Hudzaifah mengatakan, "Aku bunuh semuanya wahai Rasulullah." Tidak. Jangan sampai mereka manusia akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Ya, sehingga siapa yang tahu hanya Hudzaifah, yang lain tidak ada yang tahu. Ya, ketika Umar datang kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk yang disebutkan Rasulullah? Tidak, tapi enggak, aku enggak akan menyebutkan lagi setelah ini. Ya, sudah satu yang dikabarkan oleh Hudzaifah. Maka Umar selalu demikian ketika ada sahabat yang meninggal dari mereka yang meninggal Umar selalu melihat ini Hudzaifah nyelatkan tidak? Kalau tidak saya nggak akan nyelatkan. Kenapa? Tidak ada yang tahu siapa yang munafik. Ya. Artinya hukum secara hakikatnya di sisi Allah tidak ada yang tahu. Nabi pun demikian ketika bersikap pada mereka, ketika e, perang Tabuk mereka semuanya yang tidak berangkat datang pada Nabi 80 sekian munafik datang pada Nabi masing-masing menyampaikan udurnya udur yang palsu, yang dusta disampaikan satu persatu kemudian bersumpah atas nama Allah ya, maka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian didoakan ampunan untuk mereka, kemudian batinnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Batin mereka, urusan batin mereka diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun demikian. Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpinnya, nggak mungkin Nabi nggak tahu, tahu persis. Ya, ketika bersumpah diterima. Ya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya hukum tersebut turunlah ayat menjelaskan tentang keadaan mereka Ikhwani fillah azanillahu ayyakum ini ya sisi bahayanya sifat nifak ya yang bisa terjadi pada siapa saja. Ada nifak akbar, ada asghar ya nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Kalau nifak i'tiqadi yang mengeluarkan dari Islam, mereka orang-orang munafik murni, benar-benar hatinya tidak ada iman tetapi dia menampakkan dohirnya keimanan. Sedangkan amali adalah orang yang memiliki beberapa amalan yang itu merupakan amalannya orang-orang orang-orang munafik dan ternyata para sahabat takut sekali dengan yang namanya nifak. Sampai pada derajatnya Umar bin Khattab seorang yang begitu hebat keimanannya itu takut dirinya kena nifak. Makanya bertanya, saya termasuk yang disebutkan Rasulullah. Ya, Allahu Akbar. Maka sungguh kita harus berhati-hati dari sifat sifat nifak. Ikhwani wa akhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum. <clears throat> Athani bayan inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fid difa anhu. Mengenal asbab nuzul sebuah ayat ini menjelaskan tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nampak ya bagaimana kecintaan Allah, pembelaan Allah, perhatian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalu dzalika qauluhu ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil quranu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mereka mengatakan seandainya Al-Qur'an itu turun satu kali saja. Wa kadzalika kadzalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Maka Allah menjawab ucapan mereka, kalau seandainya Al-Qur'an itu turun sekali saja selesai repot-repot berkali-kali gitu kan. Ini orang-orang ya kufar, ya orang-orang kafir, orang musyrikin mengatakan seperti itu. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala menenangkan nabinya, membela nabinya, menguatkan nabinya, dikuatkan dengan apa? Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an sedikit demi sedikit linutsabbita bihi fuadak untuk menguatkan hatimu. Sekali turun semakin kuat, diturunkan lagi semakin kuat. Diturunkan lagi terus demikian sehingga tegar kuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila agar kami bacakan kepadamu dengan tartil. Wa kadzalika ayatul ifki. Ya, tentang ayat-ayat kisah ifki. Fa innaha difa'an firas an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada istri ya, firas itu istri ya. Pembelaan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lahu dan juga untuk mensucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam amma dan nasahu bihi al-affakun dari apa yang dikotori oleh orang-orang ya pembawa kisah palsu ya pembawa tuduhan-tuduhan bohong maka Allah turunkan ayat-ayat ifkih Asalis bayan inayatillahi ta'ala bi'ibadihi fi kurubatihim wa izalati ghumumihim. Yang ketiga, mengenal asbab nuzul adalah memberikan penjelasan tentang perhatian Allah kepada hamba-hambanya tatkala Allah kemudian menghilangkan kesusahan mereka ya meringankan beban-beban mereka Misalu dalika ayatu at-tayammum, contohnya ayat tentang tayammum. Ketika didapati ya keberatan para sahabat dengan wuduk mereka, maka turunlah syariat tayammum. Fa fi sahih al-Bukhari annahu dha'a iqdun li Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam sahih Bukhari tatkala ya kalung Aisyah ikat ya kalung Aisyah radhiyallahu anha hilang jatuh terlepas wahya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi tatkala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safarnya fa aqama nabi li talabihi maka Nabi pun bermalam karena mencari kalung tersebut wa aqama nas ala ghairi ma ya para sahabat mereka bermalam di malam tersebut tanpa memiliki air. Fasyaqau dzalika ila Abi Bakar, mereka mengeluh kepada Abu Bakar, curhat kepada Abu Bakar. Fadzakar al-hadis, kemudian disebutkan kesempurnaan hadis tersebut wa fihi di antara kisah dalam kisah tersebut adalah fa anzalallahu ayatat kemudian Allah menurunkan ayat tayammum. Fa tayammamu maka kemudian mereka pun tayammum faqala Usaid bin Hudair Usaid bin Hudair mengatakan mahiya bi awali barakatikum ya ala Abi Bakar ya itu bukan berkah yang pertama untuk kalian wahai keluarga Abu Bakar wal hadis fil Bukhari mutawalan hadis ini disebutkan lengkap panjang dalam sahih Bukhari Ar-rabi' fahmu al-ayah 'ala al-wajhi as-sahih yang keempat yaitu sebab nuzulil ayah, asbabun nuzul memberikan pemahaman kepada ayat dengan pemahaman yang benar. Misal dzalika qauluhu ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah Sesungguhnya Safa dan Marwah itu di antara syiar-syiar Allah tanda-tanda keagungan Allah. Faman hajjal baita wa i'tamar fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Maka barang siapa yang haji ke Baitullah atau umrah maka tidak mengapa atasnya untuk bertawaf. Ya, untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Iyas'a bainahuma yaitu sa'i di antara Safa dan Marwah. Fa'inna zahir qawlihi fala junaha alaihi zahir dari firman Allah fala junaha alaihi dan tidak mengapa tidak berdosa, tidak mengapa atasnya anna ghayata amri sa'i bainahuma an yakuna min kismi al-mubah. Zahirnya bahwa perintah untuk sa'i sofa dan Marwah itu adalah satu perkara yang min kismi al-mubah termasuk dari perkara yang mubah ya bukan perkara yang sunnah, apalagi wajib, bukan. Tetapi itu zahirnya seperti ungkapan fala junaha itu seakan-akan itu mubah saja. Wa fi sahih al-Bukhari an Asim bin Sulaiman qala dari dalam Sahih Bukhari dari Asim bin Sulaiman ia berkata aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah Qala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Kata Anas, dahulu kami melihat, memandang bahwa As-Safa dan Al-Marwah ya, sa'i di situ itu termasuk perkara jahiliyah. Ya, sa'i antara Safa dan Marwah itu perkara jahiliyah. Falam maka al-Islam amsakna anhuma, maka tatkala kami sudah masuk ke dalam Islam, kami menahan diri untuk tidak sa'i antara sofa dan Marwah. Kenapa? Kami anggap itu perkara jahiliyah. Fa'anzalallahu ta'ala maka kemudian Allah menurunkan ayat ini Inna sofa wal marwata min sya'airillah Sesungguhnya as sofa dan al-marwah itu termasuk syiar-syiar Allah Ila qawlihi an yatawwafa bihima Wa bihada urifa anna nafyal junah laisal murad bihi bayan asli hukmin eh, asli hukmi as-sa'i bahwa kata junah di dalam ayat tadi fala junaha alaihi kalimat junah tidak berdosa ya setelah kita mengetahui asbab nuzulnya maka kita tahu bahwa kalimat junah bukan maksudnya adalah ya menjelaskan hukum sa'i bahwa itu tidak mengapa, bahwa itu mubah, bahwa itu boleh, bukan. Wa innamal murad nafyu taharrujihim biimsakihim anhu. Akan tetapi ayat ini turun untuk menjelaskan jangan sampai mereka taharruj merasa berat. Jangan sampai mereka menahan diri untuk tidak sa'i antara sofa dengan Marwah. Kenapa? Min sya'airillah. Karena ini termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala haitsu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah Safa dan Marwah mereka pandang sebelumnya itu termasuk perkara jahiliyah amma aslu hukmis sa'i sedangkan hukum asal dari sa'i adalah faqad tabayyana biqaulihi min sya'airillah maka suatu yang sunnah ya bahkan bisa jadi wajib bahkan bisa jadi rukun dalam haji umrah ya berbeda-beda keadaannya tetapi itu bukan hukumnya adalah mubah tetapi ini adalah min sya'irillah suatu syiar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allahu ayyakum. <clears throat> Ini contohnya ya, ketika kita tidak memahami asbab nuzul, kemudian kita memahami syariat sa'i dari Safa dan Marwah dengan lafaz fala junaha alaihi an yatawafa bihima Orang yang tahu bahasa Arab tapi tidak tahu asbab nuzul langsung fonis. Sa'i itu hukum asalnya nggak boleh. Boleh pun ya sekedar boleh-boleh saja. Lebih baik tidak sa'i. Ini orang yang model seperti ini banyak sekali. Ya, yang model seperti ini kalau antum masuk di kampus-kampus banyak sekali. Ya. Jadi tidak tahu, ya tidak tahu terkait dengan bagaimana asbab nuzul. Ya, tidak tahu persis bagaimana uh, usul dalam tafsir ya dan kemudian mereka menimba dari luar bukan dari Islam bukan dari sumbernya Islam sehingga kacau balau ya ilmu di ada, yang ada pada mereka sehingga ya dan ternyata banyak sekali yang kemudian akhirnya mengambil ilmu tersebut ya pewarisnya banyak sekali ya makanya berhati-hati kita yang ya tegak di atas sunnah yang berpegang teguh kepada sunnah hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari usul usul hadis usul tafsir usul fikih sehingga benar-benar ilmu kita mapan tidak akan guncang dengan berbagai macam ya pemikiran-pemikiran Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an Selanjutnya umumu al-lafzi wa khususi wa khususu as-sabab lafat yang bersifat umum namun memiliki sebab yang khusus. Idza nazalatil ayatu li sababin khas Ketika sebuah ayat turun karena adanya sebab yang khusus lafdhuha am akan tetapi lafadznya ini mencakup umum karena hukmuha syamilan lisababiha maka hukumnya itu mencakup semua yang memiliki sebab ini walikul lima yatanawaluhu lafdhuha dan juga mencakup seluruh cakupan lafat ini jadi bukan hanya khusus pada kejadian itu hukumnya hanya khusus untuk ya kejadian tersebut tidak tetapi maknanya mencakup semuanya li'anna al-Qur'an zala tashri'an amman li jami'il ummah Kenapa? Karena Al-Quran itu turun sebagai syariat umum atas semua umat. Makanya walaupun sebabnya khusus, tetapi maknanya itu mencakup ya secara luas, secara umum. Fakanatil ibroh bi umumi lafzihi la bi khususi sababihi. Maka ibroh, pelajaran yang kita ambil dari ayat yang turun dengan sebab khusus itu kita maknai lafadznya ya secara umum mencakup ya semua yang tercakup dalam makna tersebut. Akhwani fillah azan Allah wa iyyakum ini ya dalam usul tafsir seperti ini al-ibrah ya al-ibrah bi umumil lafdhi la bi khususi sabab ya al-ibrah bi umumil lafdhi la bi khususi sabab tapi sebagian mereka ini membolak-balikkan ini dibalik lagi bukan seperti ini Ya mereka mengatakan al-ibrah ya bi umumi as-sabab la bi khususi al lafat Ya, dibolak-balik oleh mereka. Ya sehingga yang benar mana ini gitu ya. Kita menjadi ragu, menjadi kacau padahal sudah didudukkan oleh para ulama ya bahwa al-ibrah adalah bi umum al lafat la bi khusus as-sabab ya atau di baliknya mereka al-ibrah bi khususi as-sabab la bi umumi al-lafad ya Misalu dzalika ayat al-li'an contohnya adalah ayat li'an ayat laknat yang menjelaskan tentang li'an ya hukum li'an وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم in kana minas sadiqin dan mereka yang menuduh istri-istri mereka dan mereka tidak punya saksi kecuali mereka sendiri sampai pada akhir ayat ini An-Nur 6 sampai dengan 9 in kana minas sadiqin fa fi sahih al-Bukhari min hadis min haitsu min hadis Ibnu Abbas ya kurang dalnya ya min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Anna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam Bisharik bin Sahma Tatkala Hilal bin Umayyah ya mengqadhaf menuduh istrinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Syarik bin sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al bayyinah au haddun fi dhahrik. Ya. Harus ada bukti, ada bayina, Harus ada bukti atau kamu mendapatkan had, kamu mendapatkan cambukan. Faqala Hilal walladhi ba'asaka bil haq maka Hilal bin Umayyah mengatakan ya salah seorang sahabat yang tertinggal ya dalam perang Tabuk ya. Di antaranya ya Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah. Walladhi ba'atsaka bil haqq dan demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran innilah sadiq sesungguhnya aku jujur wahai Rasulullah Falayanzilannallahu ma yubri'u dhahri minal hadd Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sesuatu yang akan menyelamatkan punggungku dari dari had Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fanazala Jibril wa anzala alaihi maka kemudian turunlah malaikat Jibril dan menurunkan ayat ini. Walladzina yarmuna azwajahum faqara'a hatta balagha in kana minas sadiqin. Fahadhil ayat nazalat bisa babi katfi Hilal bin Umayyah limra'atihi. Sebab turunnya ayat ini adalah qadfnya Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Lakin hukmaha syamil lahu wa lighairihi. Tetapi hukum ini di dalam ayat ini An-Nur 6 sampai dengan 9 ini hukumnya syamil mencakup ya Hilal bin Umayyah dan juga untuk selainnya siapapun yang terkena ya qadhaf terkena li'an bidalil ma rawahu al-Bukhari min hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Uwaimir al-Ajlani jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah Di antara kejadiannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Uwaimir Al-Ajlani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun wajada ma'amraatihi rajulan." Ada seorang yang mendapatkan bersama dengan istrinya ada seorang laki-laki bersamanya. Ayaqtuluhu fataqtulunahu? Apakah orang tersebut akan membunuhnya kemudian kalian juga akan membunuhnya? Am kaifa yasna atau bagaimana ya apa yang ia kerjakan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu dan kepada istrimu. Fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan keduanya untuk saling melaknat, mula'anah. sammallahu fi kitabihi sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Fala'anaha al hadith maka kemudian ya Uwaimir melaknat istrinya kemudian juga istrinya melaknat ya melaknat suaminya. Disebut dengan mula'anah. Di mana masing-masing melaknat bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ya empat kali dan kemudian ditutup yang kelima kalinya adalah jika saya berdusta maka laknat Allah atas saya. Ya. Kemudian si perempuan juga demikian, si istri juga mengatakan setelah bersumpah empat kali maka yang kelimanya ditutup dengan jika suami saya benar maka laknat Allah atas saya. Ya, ini disebut dengan mula'ana. Dan ternyata ayat ini pun pertama turun kepada Hilal bin Umayyah dan kemudian ketika sahabat lain mengadu dengan perkara yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga menyebutkan bahwa ayat itu turun juga untukmu, sama juga bisa dipakai untukmu. Artinya apa bahwa ya al ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as sabab bahwa pelajaran yang kita ambil dari keumuman lafat bukan pada sebab khusus dari turunnya ayat tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an selanjutnya pembahasan Al-Makki wal Madani. Poin keempat dari pembahasan Al-Qur'an adalah pembahasan Al-Makki wal Madani. Ayat yang disebut dengan ayat Makki atau surat Makki dan surat Madani. Nazal Al-Qur'an 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan min khilali 23 sanah. Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedikit demi sedikit selama 23 tahun 30 uh, 23 tahun Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaraha di Makkah di mana Nabi menghabiskan waktunya kebanyakan di Makkah yaitu 13 tahun dan 10 tahunnya di Madinah. Qala Allah Ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila dan Al-Qur'an kami pisahkan ya agar engkau membacanya kepada manusia sedikit demi sedikit ala mukthin ya sedikit demi sedikit wa nazalnahu tanzila dan kami turunkan ya sedikit demi sedikit walidalika al ulama rahimahumullahu taala al-Qur'an ila kismain oleh karenanya para ulama membagi Al-Qur'an pada dua bagian, ada yang maki, ada yang madani. Fal maki zala 'ala nabi qabla hijratihi ilal Madinah. Yang namanya maki adalah surat yang turun, ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke Madinah sedangkan Madani adalah ayat yang turun kepada Nabi setelah hijrah ke Madinah jadi batasannya adalah hijrah. Bukan batasannya tempat ya. Tapi batasannya adalah hijrah. Sebelum hijrah namanya maki, setelah hijrah namanya madani. Bukan maki itu ayat yang turun di Makkah, madani ayat yang turun di Madinah, bukan. Tetapi maki dan madani adalah berkaitan dengan hijrah. Wa ala hada faqauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah minal kismil madani wa in kanat qad nazalat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada bi Arafah. Ayat al-yauma akmaltu ayat ini termasuk dalam ayat madani. Walaupun ternyata ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada ketika Nabi berada di Arafah, berada di Mekah, berada di Arafah. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم dalam Sahih Bukhari Umar bin Khattab mengatakan sungguh kami telah mengetahui hari tersebut wal makan alladhi nazalat fihi dan kami mengetahui tempat di mana turunnya ayat al-yauma akmaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat wa huwa qaimun bi Arafah yauma jumaah ayat ini turun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri di Arafah yaitu pada hari Jumat. Wa yatamayyazu al-qismu al-makki 'anil madani min haitsul uslub wal mawdu'. Dan bagian maki memiliki kelebihan ya atau bisa dibedakan dibandingkan dengan bagian madani. Surat-surat dan ayat-ayat Maki itu memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan ayat-ayat Madani dari sisi uslub maupun maudhu. Dari sisi ya, uslub, metode, cara maupun maudhu maupun muatan materinya. Amma min haitsul uslub fahuwa dari sisi uslub bahwa Al-ghalib fil makki kuwatul uslub. Kebanyakan ayat yang turun di Makkah atau ayat maki itu memiliki kuwatul uslub, memiliki cara yang sangat kuat, metode yang sangat kuat, model yang sangat kuat. Syiddatu al-khitab, kemudian juga khitabnya sangat tegas. Kenapa? Li'anna ghalibal mukhatabin mu'ridun mustakbirun. Karena kebanyakan yang sedang diajak bicara orang-orang musyrikin mereka adalah orang-orang yang mu'ridun, orang-orang yang berpaling. Mustakbirun mereka orang-orang yang menyombongkan diri. Wala bihim illa dalik, maka tidak tepat untuk mereka kecuali dengan uslub yang tegas seperti itu. Ikra' suratai, bacalah dalam dua surat Al-Muddathir dan surat Al-Qamar. Wa amal madani fal ghalib fi uslubihi lin wa suhulatil khitab. Sedangkan surat dan ayat madani yang turun setelah hijrah itu uslubnya lembut dan juga khitabnya juga ya sangat mudah, ringan. Li'anna ghalibal mukhatabin muqbilun munqadun. Karena orang-orang yang diajak bicara ya ayat-ayat tersebut mengajak bicara kepada orang-orang yang mukbilun, orang-orang yang ya menerima Islam. Munkodun orang-orang yang taat dan tunduk kepada Islam. Iqra surata Al-Maidah bacalah surat Al surat Al-Maidah. Taib yang kedua, perbedaan maki dan madani, al-ghalib fil maki kisaru al-ayat kebanyakan dari Al-Makki ya, surat Makki itu ayatnya pendek-pendek. Wa quwatul mahajjah. Kemudian juga hujjah yang terkandung di dalam ayat tersebut sangat kuat. Lianna ghalibal mukhatabin mu'anidun musyaqqun karena kebanyakan ya mereka yang diajak bicara oleh surat dan ayat tersebut adalah orang-orang mu'anidun, orang-orang yang menentang, musyakun, ya orang-orang yang selalu ya eh, melawan. Fa khutibu bima taqtadihi haluhum, maka mereka diajak bicara sesuai dengan keadaan mereka. Ikra surata atur bacalah surat atur contohnya. Ya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum Allah membedakan ya uslubnya ya uslub bagaimana berbicara kepada mereka orang-orang yang ada di Makkah yang mereka menentang dengan orang-orang yang ada di yang ada di Madinah orang-orang yang lembut orang-orang yang menerima orang-orang yang beriman maka uslubnya sangat mudah sangat lembut berbeda dengan ketika berhadapan dengan orang-orang kufar ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum maka di sini bagian daripada hikmah ya hikmah dalam kita berbicara, dalam kita bermuamalah, kita sesuaikan dengan keadaan orang yang kita sedang ajak bicara. Ya, berbicara dengan anak-anak berbeda dengan berbicara dengan anak muda, para pemuda, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan orang yang sudah sepuh ya, berbeda. Ya, berbicara kepada ya mungkin dengan cukup dengan sedikit uh, ungkapan sudah paham, sedikit sindiran sudah paham ya ada mungkin yang perlu bahkan anak harus disentil terkadang ya terkadang anak harus dipukul ya tapi ada sebagian yang cukup dengan dilihat saja sudah tahu wah ayahku marah gitu maka ini uslub seperti ini diajarkan dalam Islam sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya ya bukan dipukul rata semuanya ya dimarahin habis-habisan gitu ya padahal mungkin salahnya sedikit salahnya kecil ya maka dibedakan Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedangkan madani ayatnya kebanyakan tulu al ayat, ayatnya panjang. Wa zakara al ahkam. Kebanyakan menyebutkan tentang hukum-hukum. Ini kalau surat madani. Surat madaniyah itu menjelaskan tentang hukum-hukum dan ayatnya setiap satu ayatnya itu panjang-panjang. Wa mursalah biduni mahajjah, kemudian juga isinya itu mursalah, lepas begitu. Tanpa menyebutkan poin-poin ya untuk dialog ya, poin-poin untuk pembelaan tidak ada. Semua berisi dengan hukum dan semuanya mursalah. Li'anna halahum taqtadi dzalika. Keadaan mereka cukup dengan seperti itu. Iqra ayata ad-dain fi suratil Baqarah. Contohnya adalah ayat hutang, ayat dain dalam surat Al-Baqarah, satu halaman penuh ya, dalam cetakan Saudi bisa dibaca. Bagaimana isinya? Semuanya menjelaskan ya tentang hukum ya tidak ada di situ perkara-perkara yang menantang orang-orang kafir ya, tidak ada. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sisi yang kedua setelah selesai uslub, yang kedua adalah min haitsu al-maudhu' ya. Bedanya maki dan madani dari sisi maudhu, dari sisi tema. Ya, kandungan pembahasannya. Al-ghalib fil maki takrir tauhid wal aqidah as-salimah. Surat makiyah itu mencakup pembahasan penegasan penguatan terhadap tauhid akidah as-salimah, akidah yang selamat, akidah yang benar. Khususan ma yata'allaq bi tauhidi al-uluhiyah wal iman bil ba'thi. Terlebih lagi ketika sedang membahas tauhid uluhiyah ya bukan tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah semuanya mereka mengakui, orang-orang musyrikin semuanya mengakui. Ya karena orang-orang musyrikin mereka juga beribadah kepada Allah tapi mereka juga membarengkan dengan ibadah kepada selain Allah. Maka yang ditegaskan pada mereka bukan tauhid rububiyah tapi tauhid apa? uluhiyah, tauhid ibadah. Dan juga iman kepada hari kebangkitan, al-iman bil ba'ats. Di mana orang-orang musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Bagaimana mungkin akan ada hari kebangkitan? Sudah jadi tulang belulang, sudah hancur, sudah sudah jadi tanah, bagaimana mungkin akan hidup kembali? Ini orang-orang musyrikin. Maka ya kandungan dalam ayat-ayat makiyah itu untuk menegaskan akidah tersebut li'anna ghalibal mukhatabin yungkirun zalika. Kebanyakan orang-orang musyrikin mereka adalah mengingkari tauhid uluhiyah dan iman bil ba'ath Wa ammal madani fal ghalib fihi tafsilul ibadat wal muamalat. Sedangkan surat Madaniyah itu menceritakan tentang ibadat dan muamalat. al mukhatabin qad taqarrara fi nufusihim at-tauhid wal aqidah as-salimah. Karena di dalam jiwa ya orang-orang Madinah yang tinggal di Madinah itu mereka yang sudah kuat tauhid dan akidahnya. Fahum fi hajah li tafsili al ibadat wal muamalah sehingga kebutuhan mereka adalah untuk ya rincian penjelasan secara detail terkait dengan ibadah dan muamalah. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyakum Namun ini tidak ya e, disalahpahami bahwa dakwah tauhid hanya di Makkah saja. Ya, jangan dibayangkan bahwa dakwah tauhid, dakwah akidah itu hanya 13 tahun di Makkah, kemudian setelah itu berpindah ke Madinah, itu dakwah tentang ibadah dan muamalah saja tidak, tauhid tetap berjalan. Ya, kita dapati ya ayat-ayat sebagian yang turun tentang akidah demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terus sehingga akidah dan tauhid ini bukan hanya di awal-awal dakwah, bukan di pertengahan, bukan di akhir, tapi dari awal sampai akhir dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dakwah kepada tauhid dan akidah. Ya, namun di ya e, perdalam pembahasan ibadah dan muamalah ketika sudah fase madaniyah. Kenapa? Karena kebutuhan mereka kepada ahkam itu sudah semakin nampak pada mereka. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Al-Thani al-ifadah fi dikri al-jihad wa ahkamihi wal munafiqin wa ahwalihim fil kismil madani. Ya. Penjelasan banyak terkait dengan jihad, hukum-hukumnya, orang-orang munafik dan keadaan-keadaan orang munafik. Maka ini semuanya dijelaskan di dalam Al-Kismul Madani pada surat-surat Madaniyah liqtida'il hal dalika karena ya keadaan mereka yang mengharuskan demikian haitsu syuri'a al jihad di Madinahlah disyariatkannya jihad zahar nifaq bi khilafi al kismil maki dan di Madinah pula lah nampak di sana orang-orang munafik berbeda dengan ketika di e, masa maki maka tidak dijelaskan di sana tentang jihad tentang nifaq karena ya syariat tersebut belum ada nifak pun belum nampak di di sana. Ikhwani fillah rahimakumullah fawaid ma'rifati al-madani wal maki. Baik, kita sampai pada pembahasan apa sih faedahnya kita mempelajari mengenal mana yang maki, mana yang madani. Ma'rifatul maki wal madani nau' min anwa' ulumil Qur'an al-muhimmah. Ini termasuk dari ulumul Qur'an yang sangat penting. Dzalika anna fiha fawaid minha karena beberapa faedah diantaranya Zuhuru balaghatil Qur'an fi a'la maratibiha Nampaknya, jelasnya Balaghah Al-Quran Bahasa yang tinggi dalam Al-Quran Ya Fi a'la maratibiha Dalam kedudukan yang paling tinggi haitsu yukhatibu Yukhatabu kullu qaumin bima taqtadihi haluhum min kuwatin wa syiddatin aulinin wa suhulah di mana setiap dari masing-masing maki dan madani itu mengajak bicara setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka apakah itu dengan tegas dengan keras ya ataukah dengan lemah lembut dan mudah ikhwani fillah azani Allahu ayyakum ini nampak sekali balaghatul Quran ya keindahan Al-Quran bahasa yang tinggi yang ada dalam Al-Quran, bahasa yang paling indah di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan di masa di mana bahasa Arab itu sedang ada dalam puncak-puncaknya keemasan bahasa Arab. Setiap kabilah, setiap kaum mereka berbangga-banggaan dengan bahasa Arab mereka masing-masing. Ya. Maka kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an. Ternyata sehebat mereka dalam berbahasa Arab mereka tidak bisa meniru Al-Quran, tidak bisa mencontoh Al-Quran, tidak bisa apalagi nyaingi Al-Quran, tidak bisa. Karena mukjizat, mukjizat artinya melemahkan. Maka selain Al-Quran dilemahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, belum lagi berbicara bahwa balaghahnya Al-Quran dengan balaghahnya bahasa mereka itu berbeda. Ya, balaghahnya bahasa mereka itu balaghah pada taraf mereka adalah seorang manusia. Sedangkan Al-Quran itu balaghahnya siapa? Balagonya Allah Subhanahu wa taala, bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bahasanya manusia ya akan menyamai dengan bahasanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka tantangan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat ya seperti Al-Qur'an, membuat satu surat seperti yang ada dalam Al-Qur'an atau membuat satu surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an itu tantangan yang tidak bisa dijawab sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani warahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama, faedah kita mempelajari maki dan madani. Yang kedua zuhur hikmati at-tasyri' fi asma ghayatihi. Nampaknya hikmah dari masing-masing syariat yang Allah turunkan ya pada asma ghayatihi pada puncak ghayahnya, puncak tujuannya haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an di mana hikmah Allah memberikan Al-Qur'an menurunkan Al-Qur'an sedikit demi sedikit hasbal aham sesuai dengan yang terpenting harus diturunkan alama taqtadhihi halul mukhatabin sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang sedang diajak bicara istidaduhum lil qabul wa tanfid demikian juga sesuai dengan kesiapan mereka untuk menerima dan melaksanakan syariat tersebut. Maka beda antara ya keadaan para sahabat ketika mereka masih di Makkah dengan keadaan sahabat ketika sudah hijrah ke Madinah. Ya ketika di Makkah terpenuhi dengan ya rasa takut, ancaman, ya kemudian e, permusuhan dari mereka orang-orang musyrikin, gangguan dari orang-orang musyrikin, itu nampak sekali. Ketika sudah hijrah ke Madinah maka didapatkan ya di sana kemudahan, kemuliaan, jayanya Islam. Ya, negeri Islam pertama nampak di sana di Madinah sehingga keadaan berbeda maka Allah Subhanahu wa taala pun dengan hikmahnya Allah pun membedakan antara Makkah dan Madinah atau Makkiyah dan Madaniyah. Taib yang ketiga tarbiyatu ad-du'at ila Allah dengan kita mengetahui Makki dan Madani ada faedah untuk para duat ilallah, para dai, para penyeru, para mubalik. Ya. Apa faedahnya? Taujihuhum ila an yattabi'u masalakahul Qur'an fil uslub wal mawdu'. Bahwa Al-Qur'an mengarahkan kepada mereka agar mengikuti cara yang ditempuh oleh Al-Quran baik dari sisi uslub maupun maudhu dari sisi metode di dalam berdakwah maupun dalam tema dan materi dari dakwah tersebut min haitsul mukhatabin sesuai dengan keadaan mukhatab sesuai dengan keadaan orang yang sedang didakwai bihaitsu yabda bil aham fal aham yaitu dimulai dari perkara yang paling penting kemudian yang berikutnya dengan prioritas. Wa tusta'malu asyiddah fi mawdhi'iha was-suhulah fi mawdhi'iha. Terkadang menggunakan uslub syiddah pada tempatnya, terkadang uslub ya suhulah mudah pada tempatnya. Ya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ini penting sekali ya kita ketika masing-masing nanti pulang kampung, pulang ke kotanya masing-masing berdakwah, perhatikan cara Al-Qur'an di dalam berdakwah bagaimana Al-Qur'an berdakwah. Ya. Menyesuaikan dengan keadaan mereka dari sisi ya apa yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, ya sesuai dengan keadaan masing-masing. Makanya orang yang paling tahu tentang keadaan mereka siapa? Ya, penduduk asli ya, antum semuanya. Makanya pulang ke kampung masing-masing, berdakwah di sana. Antum yang paling tahu persis masyarakat saya itu seperti apa. Ya, orang-orang di sekitar saya itu seperti apa, akhlak mereka seperti apa, karakter mereka seperti apa? Antum yang paling tahu untuk berdakwah kepada mereka. Ya. Oleh karena sering terjadi ketika pendatang-pendatang kemudian berdakwah ya tidak mudah kan begitu. Terkadang terhalangi, terkadang bahkan tidak jarang kemudian bahkan ya dijauhkan, tidak diterima, bahkan diusir. Kadang dikat dari sebuah masjid ya. Kan memang berbeda ya. Ini bagian daripada uslub dan maudhu di dalam berdakwah kita pun harus menyesuaikan. Ya seorang syekh pernah bercerita tatkala uh, seorang alumni dari Madinah kemudian pulang kampung di Afrika sana, di sana benar-benar bid'ah tersebar. kesyirikan pun tidak jarang. Masyarakat tidak mengenal sunnah. Dia mulai berdakwah. Dia berpikir dari mana saya mau mulai dakwah? Dengan uslub ternyata dia berpikir bisa jadi saya akan masuk melewati anak-anak kecil ini. Coba saya kumpulkan anak-anak kecil, diajari Al-Qur'an, diajari TPA kalau di kita ya diajari Al-Quran, diajari membaca Al-Quran, diajari adab, adab kepada orang tua, memuliakan orang tua, berbicara dengan orang tua, semua diajarkan. Yang didapati oleh masyarakat, loh anak saya kok bagus sekali, anak saya kok baik sekali, anak saya kok akhlaknya berubah, kok Masya Allah ya rajin, semangat, pintar baca Al-Quran, semuanya nampak. Orang tua kemudian tersentuh hatinya. Akhirnya kemudian mereka yang meminta, ajarkan kami juga ya orang tua. Akhirnya mulailah berdakwah kepada para pemuda, orang tua, semuanya ikut dakwah. Akhirnya satu ya satu kota semuanya bisa kena dakwah beliau dakwah sunnah. Semuanya mengenal sunnah lewat dakwah beliau. Sampai Syekh ketika cerita itu menangis beliau. Ya terharu sekali dengan kisah ini. Masya Allah. Karena itu tidak dapatkan mungkin di Saudi ya, di Saudi alhamdulillah mungkin dakwah sunnah, tauhid sudah tersebar di mana-mana alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau di luar Saudi, di kita Masya Allah masih banyak benar-benar yang tidak tahu sunnah sama sekali. Bagaimana beragama yang benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya. Jarang sekali. Maka kita punya tugas ya ikhwah sama-sama ketika kita kembali ke tempat masing-masing mari kita berdakwah dengan semangat. Kita dakwahi dari sisi mana? Ini usul Al-Qur'an, mau untuk Al-Qur'an kita gunakan bagaimana cara berdakwah, mana yang pas, mana yang tepat untuk untuk berdakwah. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang keempat tamyiz an-nasikh minal mansukh. Untuk membedakan mana nasikh mana mansukh akan ketahuan kalau itu maki ada satu lagi madani berarti pasti madani itu akan menasikh yang yang maki gitu. Fima lawarodat ayatan makiyah wa madaniyah. Kalau ada dua ayat makiyah dan madaniyah, fi fihima syurutun nasakh. Syarat nasakhnya terpenuhi, fa innal madaniyah nasikhah lil makiyah. Maka pasti yang madaniyah itu menasikh yang makiyah Lita akhuri al madaniyah anha. Karena pasti ya madaniyah itu datang setelah makiyah. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya al-hikmah min nuzulil Quran mufarraqan. Tersisa berapa menit tadi jam sebelas tiga puluh kalau nggak salah tadi ya, pakai titik tadi ya. Iya. iya tersisa sedikit sekali. Taib, mungkin cukupkan di siang kita sambung hikmah ya insyaallah. iya inilah. apakah list sahabat yang munafik itu sudah jelas sekarang siapa saja? Ya, adakah datanya gitu ya? Waduh, ini zaman data sekarang ini harus ada bukti otentik gitu ya. <laughs> Karena Hudzaifah tidak e, menyolatkan ya. Kalau belum diketahui bagaimana status hadis marfu lil hukmi yang marfu di e, mulai karena kaidah sahabat itu pasti tidak dusta. Iya, benar. Jadi kalau listnya tidak ada ya. Makanya yang tahu siapa hanya Hudzaifah, sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang tahu yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata ya subhanallah pilihan Nabi ya karena Hudzaifah seorang yang sangat kuat, sangat cerdas, cerdik sekali. Hafalannya sangat kuat sekali sehingga tidak lupa ketika dikasih tahu. Satu persatu tahu persis. Aku bunuh semuanya wahai Rasulullah, jangan. <laughs> Masya Allah semangatnya para sahabat ya karena tahu ini munafik ini musuh dalam selimut gitu kan Allahu Akbar ya kemudian terkait dengan uh, marfu' lil hukmi ya marfu' lil hukmi itu artinya hukum asal hadis tersebut adalah hadis maukuf ya entah itu perkataan sahabat, perbuatan sahabat, ya, yang ternyata perkataan dan perbuatan sahabat tersebut tidak mungkin itu datang dari sahabat, tidak mungkin istihad dari sahabat berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan tata cara ibadah, berkaitan dengan perkara gaib, berkaitan dengan kejadian-kejadian pada hari kiamat atau terkait dengan kejadian yang telah berlalu. Ya, padahal itu perkataan sahabat, itu adalah perbuatan sahabat. Ya seperti sahabat e, mengerjakan cara sholatnya berbeda misalnya. Maka yang seperti ini disebut dengan e, asalnya adalah maukuf, ya maukuf, lafzi, tetapi marfu hukmi. Hukumnya diangkat menjadi marfu seakan-akan ini disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disandarkan pada Nabi? Karena tidak mungkin seorang sahabat beristihad dari diri sendiri. Ya dan sahabat ini tidak dikenal bahwa dia mengambil Israiliyat dari dari orang lain, maka pasti itu datang dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan e, marfu hukmi. Ya, bagaimana dengan statusnya sahabat? Ya kita menghukumi secara zahir. Wasarair ilallah sedangkan kenyataannya bagaimana kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wasahabah kulluhum udul. Semua sahabat itu adil. Ya, semua sahabat semua sahabat itu adil. Siapa itu sahabat definisinya? Man laqiya annabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Seorang yang bertemu ya, laqiya, lafadznya itu laqiya bukan man ra'a. Ra'a kurang tepat. Siapa yang melihat? Karena ada sahabat yang tidak melihat, yang kafif, yang buta ya. Dan berjumpa dengan Nabi, tetap dia sahabat karena berjumpa walaupun tidak melihat. Maka yang lebih tepatnya dengan lafadz man laqiya seorang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan kemudian beliau meninggal pun dalam keadaan beriman wa in takhallalat alaihi riddah sampai pun ternyata diselangi dengan murtad di sela-selanya tapi juga akhirnya meninggal dalam keadaan Islam maka dia sahabat. Kalau sudah seperti itu maka hukum mereka adalah adil. Nah, contohnya yang seperti ini ini di otak atik lagi oleh orang-orang ya yang belajar dari barat ikhwan. Masa sahabat kan manusia? Masa semuanya adil? Buktinya ada sahabat yang terjatuh dalam zina, terjatuh dalam khomer, ya masa semuanya adil? Ah, ngacokan lagi sudah kan? Ya, tapi kalau usul kita kuat, santai kita. Ah, itu orang ngaco itu ya. Orang nggak pakai dasar yang benar dalam belajar, semua diambil sehingga kacau ilmunya kan begitu. Makanya ini penting sekali kita belajar usul ya ikhwan dan akhwat semuanya sehingga kita benar-benar kuat di atas sunnah. Ya, karena tidak semua yang masuk di akal kita, yang dibenarkan oleh akal kita, itu berarti benar di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, tidak. Yang pasti benar Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya itu yang pasti benar. Selain dari itu maka itu was-was yang ada dalam benak kita, dalam hati kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan insya di, setelah duhur biadnillah.